الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال <clears throat> متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر Kalau Anda tahu, sudah memahami patokan yang sebelumnya tentang batasan syirik akbar itu apa? Yaitu menyerahkan, nah di sini diterangkan oleh beliau, syirik akbar adalah وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك Siapa saja yang memalingkan, mengarahkan, mengalihkan sebahagian dari ibadah wa huwa ismun jami'un lima lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu ismun ja, ismun jami' kata yang mencakup Bikulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal dari ucapan-ucapan wal wal af'al, perbuatan-perbuatan az-zahirah wal batinah, lahir dan batin. Diserahkan kepada selain Allah fa huwa musyrik. Tawakal, khauf, khasyah, raja, mahabbah, ta'zim. Itu hak Allah amalan ha, amalan hati. Ikhlas apalagi. Fahwa musyrik. ta? Nah, kalau kita paham patokan syirik itu seperti ini, Fahim ta hadhil abwab tsalatsa allati al musannif bayanaha. Maka Anda akan paham tiga bab tiga bab bab ini. Bab apa? Mulai dari isti'anah. Ya, kemudian isti'adzah, nazar. Nazar, isti'adzah, istighatsah, Maknanya semua sama. Karena itu yang paling sering. Orang itu bernazar untuk Habib Fulan, Wali Fulan. Ya. Nah. Nazar itu ibadah. Apa buktinya? Allah puji orang yang memenuhi nazar. Nazar-nazar yang taat. Kalau nazar syirik, la aslalah, tidak ada asalnya. Tidak perlu dia memenuhinya. Tapi apa? Wajib dia bertau, bertaubat. Qala fa inna nadar ibadatun madahallahu al-mufina bihi. Karena nazar itu adalah ibadah. Baik itu nazar yang mutlak maupun nazar yang muqayyad. Nazar yang mutlak yang mana? Kullu ibadah ibadatin fariidah, semua ibadah wajib. Itu nazar mutlak. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang sudah dia masuk dalam ibadah tersebut wajib untuk dia sempurnakan dia tunaikan ibadah itu dengan sempurna puasanya, sholat wajibnya. Ya. Nadar mukayat, kalau saya sembuh, kalau saya berhasil, saya akan puasa, saya akan sedekah. Ini nadar Ini makruh kata sebagian ulama. Rasulullah melarang. Kenapa? La ya'ti bi khair. Nadar seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil. Ya dengan ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Artinya apa? Bakhil kan? Kalau dia sehat dia nggak puasa. Kalau dia sehat dia nggak sholat, nggak nggak sedekah. Kalau nggak berhasil dia nggak sedekah. Kan bakhil itu. Baru setelah dia sakit, sudah sudah dia gagal, baru. Nah, makanya di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai di nah disebutkan oleh Syekh Taimin atau yang mungkin yang lain eh, menyatakan beliau menyatakan haram menukilkan mungkin beliau, menukilkan adanya yang menyatakan haram sampai pada tingkatan haram nazar itu. Nah, qala wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa bin nadari ta'ah. Dan Nabi perintahkan pula untuk memenuhi nazar-nazar ketaatan. May yuti'il man nadara an yuti Allah yuti'hu. Wa kullu ma amrin. Semua perkara atau semua perintah yang madaha syariat atau semua perkara yang dipuji oleh syariat au asna ala man qama bihi atau disanjung orang-orang yang melaksanakannya au amara bihi bahkan atau diperintahkan oleh syariat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya maka perkara itu ibadah perintah untuk memenuhi nazar ada seperti dalam hadis man nazara an yuti Allah yuti'hu dalam ayat yufuna bin nadri wa yakhafuna ini pujian. Perintah wal yufu nudurahum. Dalam mereka menyempurnakan, menunaikan, memenuhi, menepati nazar-nazar mereka. Yang apa? Yang taat. Tidak ada syirik dalamnya. Penuhi. Itu menunjukkan apa? Bahwa itu perkara ibadah. ibadah. Kenapa dipuji oleh Allah orang yang menyempurnakannya? Qala fa innal ibadah karena ibadah itu adalah ismun jami' kata yang menghimpun mencakup kulli ma yuhibbuhu Allah yarda. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah minal aqwal minal a'mal wal aqwal wal wal aqwal wal zahirah wal batinah. Dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan lahir dan batin. Wa nadhar min dhalik. Nazar termasuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah. Nah, perbuatan badan, ihma badan, harta, Wakadzalika amara Allah bil isti'adzah bihi. Demikian pula perintah Allah untuk berlindung kepadanya, meminta perlindungan wahdah satu-satunya minasyururi kulliha dari semua kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu perintah kan? Perintah. Menunjukkan apa? Ibadah, ibadah untuk berlindung pada Allah dari semua kejelekan bil istighatsati bihi. Juga Allah perintahkan untuk istighatsah kepada Allah, minta bantuan untuk menghilangkan kesulitan. Fi kulli syiddatin wa masyaqqah dalam setiap kesulitan dan ke kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan atau hal-hal yang merugikan. hadhihi ikhlasuha lillah. Maka mengikhlaskan semua ini. Istiadahnya, nazarnya, istighatsahnya hanya kepada Allah. Itu berarti imanun wa tauhidun. Itulah iman dan itulah tauhid. Wa sirfuha li ghairillahi syirkun wa Menyerahkannya kepada selain Allah berarti syirik dan tandid, membuat tandingan bagi Allah. Wal farqu baina du'a wal istighatha, adapun perbedaan antara doa dan istighatha, anna du'a amun fi kulli ahwal. Doa itu umum dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan syiddah, masyaqqah maupun dalam keadaan rahah, tenang. Wal istighatsatu hiya du'a lillahi fi halati syada'id. Istighatsah adalah doa kepada Allah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kesulitan. Fa kullu dhalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahda Semua itu jelas harus ikhlas hanya kepada Allah satu-satunya. Wa huwal mujibu lidu'a. Karena dialah yang mengabulkan doa. Ad-da'in, orang-orang yang berdoa al-mufarrij li kurbatil makrubin yang memberikan jalan keluar solusi ke lapangan bagi bencana petaka kesulitan orang-orang yang ditimpa bencana wa man da'a ghairahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairihim maka siapa yang mendoa menyeru memanggil selain Allah apakah dia memanggil malaikat ataukah wali ataukah nabi atau yang lainnya au istaghatha bi ghairillah atau beristighatsah kepada selain Allah fi ma la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir. Istighatsah kepada sesuatu selain Allah yang dia tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, berarti dia musyrik. Nah, wa kama annahu kharaja min ad din. Bagaimana orang yang melakukannya keluar dari agama, lepas dari Islam. faqad tajarrada aidan min al aql Ya, sebagaimana dia lepas dari agama, dia juga lepas dari akalnya. nggak berakal orang yang seperti itu, minta kepada sesuatu selain Allah. isyarat nanti dalam ayat yang pertama di atas itu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh Sesuatu yang mad'u, yang yang diseru, yang dipanggil, yang dimintai pertolongannya, yang dimintai bantuannya untuk melepaskan diri kita menjadi orang yang berdoa dari kesulitan tentunya harus zat yang punya kuasa yang di tangannya manfaat dan mudarat. Nah, itulah yang harusnya di, diseru. Maka dilarang karena segala sesuatu selain Allah itu layan yanfa'u layan la, Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama annal qaib fa inna ahadan karena siapapun minal khalq dari makhluk ini laisa indahu minan naf'i wad dafa mithqalu dzarrah karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan tidak memiliki manfaat tidak pula bisa menolak mudarat sebesar biji zarrah sekalipun jangankan besar nah, itu sudah kita ingatkan sudah kita lewat Antum baca dalam surat Saba ayat 21-22 itu. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum minhum min zahir. Yang terakhir, wala tanfa'u syafa'at. Indahu illa min ba'di. Nah, ini setelah jalan secara terpisah mereka dinafikan oleh Allah memiliki kekuasaan di alam. Bahkan dinafikan oleh Allah ikut andil. Bahkan dinafikan lagi oleh Allah sebagai pembantu. Bahkan dinafikan lagi oleh Allah nah, syafaat-syafaat mereka kecuali setelah izin Allah. Qala la an nafsihi baik itu untuk dia ini menyelamatkan dirinya wala an ghairi. Demikian pula orang orang selain dia. Balkul bahkan semuanya fuqara'u ilallahi fi kulli su'unihim. Semuanya kita fakir, semuanya kita berhajat, semuanya kita bergantung kepada Allah dalam semua urusan kita. Tidak ada sekecil apapun yang kita tidak bergantung kepada Allah. Maka belajar kita, sandarkan semua. Jangan lihat kemampuan kita beramal, bertauhid itu datang juga dari dari Allah. Maka banyak-banyak syukur pada Allah. Ingat semua itu adalah karena Allah. <clears throat> Para sahabat lihat ta'zimnya kepada Allah, iman mereka kepada Allah. Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala saddaqna fa anzilan sakinatan alaina. Ini kan doa mereka, ucapan-ucapan mereka. Nah, ya Allah kalau bukan karena Engkau ya Allah, tidak akan kami bisa salat, tidak akan kami bisa puasa. Maka alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Banyak-banyak minta kepada Allah siratal mustaqim. Ya. Kita sudah mendapatkan siratal mustaqim, minta dibimbing oleh Allah untuk tetap berada di atas di atasnya sampai mati. Ya, itu yang selalu kita kita baca dalam sujud, ya. Nah, dalam ketika betul-betul kita membacanya 17 kali sehari semalam di akhir-akhir sebelum kita sholat fardu, minta kepada Allah. Walaupun kita nah berupa doa-doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min annam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kan doa itu untuk itu semua. Untuk itu, untuk itu semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu tujuannya juga ke situ. Supaya kita husnul baik ibadah kepada Allah dan bisa mengakhiri hidup dengan husnul husnul khatimah. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbu wa yardha Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah